masih niku kalah. Jogetan pinter teng HP dolanan TikTok langsung dundang teng TV. Viral setitik teng Citaya Fashion Week. Padahal mung berpakaian hanya sekedar pamer wudel diundang teng TV. Ki modele ngono niki zaman. Maka kalau anak-anak kita tidak didasari agama, loh rusak masa yang akan datang. Maka santri wantan ing botor rejo, wantan ing Ngabean dipun didik kali orang tuanya yang cinta kali Al-Qur'an untuk mengalahkan degradasi moral. Nyatane dari berpakaiannya saja gawe hati adem. Anak ting dalam moco Quran rasane gawe ayam. Betul, Bu? Ternyata santri kita rejo, telah mengalahkan cita Citayam Fashion Week. Tepuk tangan dulu dong buat santri Ngabean santri ngabean ngajinya tidak terabaikan. Mantep ngaji teng lapangan. Mendung belum tentu hujan. Yang PDKT belum tentu jadian. Yang pacaran belum tentu kepelaminan. Yang jomblo belum tentu kesepian. Mbak Kiai Batin. Mumpuni, mumpuni. Bocah kolenjeh temen. Non sewu nggih Kiai. Kula dasare kados niki bulurah. Jenenge kula nggih pun diomongi teng bapak mae kula bulurah. Supados kula niki mboten para lenjeh-lenjeh bunyai. Jenenge siang niki termasuk kula wis rada mareni. Cuma kadang-kadang kelalen. Nangge nek ora lenje ora liake Ake jamaah maksudnya sallu ala Nabi Muhammad. Sebelah kiri ya Allah. Assalamualaikum. Iki ngajine kaya lagi piknik tamasya nggih Bu nggih. Heeh, dhewe. Duduknya praktis, bokong yang lemprak sikil deleweran keringete nganti blobor celake. Ikhlas nggih. Ikhlas nggih. Sing sami kepanasan dinten menika sedaya penyakite diangkat kali Gusti Allah. Mengucur keringat kita hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya. Amin Allahumma. Salawat rumiyin kersane tambah adem. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Anu niki grup Rebana dari mana? Dari Oh, dari tadi ya <laughs> dari Pekutan, dari Pondok Pesantren. Asidiqiyah Pekutan. Oh, kecamatan Bayan juga tepuk tangan dulu dong buat santri kita Alhamdulillah Karena semangat saya sawer dulu Kersane tambah semangat monggo Njih sami-sami. Jenenge santri ngono nek disawer izin. Padahal ya tangane karo nampani. Cari izin tapi nampan ini banter. <laughs> Kula seneng nyawer santri Bu ketimbang nyawer biduan. Non sewu nggih, makene iki anu lagune lirike rati nada nada baru. Nanti sholawatan juga eh, karena sudah saya sawer. sawere sepisan ya selawatane ping telu mergo kula nggone nyawer ki nganggone dhuwit sing ana kupluke insinyur sukarno Bu Oke, kersane tambah semangat gitu Mas S. <laughs> Rasane aku kaya wingi wis nek ngomong ngono nggo sangu tumbas es kaya wong tua rasane padahal podo-podo padha santrine umure kula 17 tahun, Bu. Tapi kan wajahnya podo tesi karo santri teng wingking kan? Makasih. Loh, mending nyawer santri ketimbang nyawer biduan. lo sing teng cita yang Fashion Week wingi? Ya Allah, cah-cah bocah putus sekolah podo digaweni nyambut gawe ken dados model promosi UMKM. Jebule lama kelamaan malah melanggar norma yang ada di Indonesia. Masa cah wedok berpakaian podok kurangan bahan? Menggerok mini rok pacet, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Nganggo baju do kurangan bahan dhewe gunung merapi karo gunung merbabu ditonjol-tonjolno udel disogi celobong udara lho nganggo rok mini kok numpak motor metata yo SMS maat silit tem letek separo cara berpakaiannya kalah kalau buah teng pasar, Bu. Lho seteng teng seniki kan buah teng pasar podok kelambenan. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, buah jambu kelambenan, anggur kelambenan. kalau melepet teng desa Ngabeyan, kalau buruk makin niki ono gori podo jaketan. Leres nggih Bu Lurah. Gori tengah bean padha jaketan. Gorine sapa iku mau? Berarti gorine piyayi ngabean ki gorine wong beriman. Lu ngerti syariat, ngerti aturan. Pertanyaannya, kalau di ngabean gori padha caketan, kaya napa gorine wong wedok ora dibrongsong? Teng Citayam Fashion Week wingi, mulai dibubarakan kali pemerintah. Karena nopo lama-lama ngerusak norma agama. Masa bocah lanang teng yang Fashion Week malah podo berpakaian koyo cah wedok. Nganggo skincare, nganggo bedak, nganggo itu sampai-sampai bocah lanang nganggo rok. Sampai jalanan kok nganggo lenggak-lenggok koyo tulang lunak bandeng presto kabeh. Itu muncul bibit-bibit kaum LGBT. Napa niku LGBT? Maaf, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Niku penyakit seksual menyimpang, Pak. Mungkin teng dusun kita kasih longko dan mungkin mudah-mudahan tidak akan ada. Nauzubillahimin. Soalnya bocah lanang kok berlenggak-lenggok kaya cawedok, Mang. Niku ya penyakit. Ning orang-orang LGBT, maaf niki bahasane rada rada milenial nggih, Bu nggih. Tapi niki yang ada di Indonesia sedang terjadi. Di mana orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang gini ku LGBT, lesbian ku wong wedok demenan karo wong wedok. Niku penyakit niku. Wonten mali namanya gay, wong lanang demenan karo wong lanang. Dino-dino pentung-pentungan. Kita sebut itu penyakit. Mereka kaum LGBT nggak terima. Neng mereka kepingin diakui keberadaannya. Oke, kita menghargai perbedaan tapi tidak dengan penyimpangan. Ini penyakit nih. Dari zamannya Nabi Lut alaihissalam wong lanang demenan karo wong lanang. opo azabnya? Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Saya ngomong begitu, ada yang jawab. Deneng aku wong lanang demen karo wong lanang yo ya ora dikirimi kerikil panas saka neraka kok. Waras-waras bae aku. Nggih, itu azab di zamannya Nabi Lut. Tapi azabnya kita di zaman modern ini orang-orang yang mampu berpikir bagi wong lanang demen karo wong lanang, wong wedok demen karo wong wedok, kaum-kaum LGBT azabnya adalah derajat mereka lebih asor ketimbang hewan. Hewan niku bisa bedakno di lanang di wadon, Bu. Contohnya pitik. Buat nonton cerita jago ketemu jago niku demen ora ono, Bu. Jago ketemu jago mana do tarung, betul? Kenapa jago ketemu jago niku tarung? Dia ingat kewan randue akal, tapi dia ingin membuktikan kejentelmenannya, kejantanannya, kelanangannya. Lo jago ketemu jago do tarung. Lo kok malah menungsane lanang karo lanang podo demen-demenan. Mosok Bambang karo Tarwan demen-demenan, Bu. Jago ketemu jago ya do tarung kok. Berarti azabnya adalah mereka derajatnya lebih asor ketimbang hewan. Minta dihargai. Yuk kita menghargai dia sebagai seorang makhluk ono nyawane. Tapi nek masalah penyimpangan, oh non sewu. Kita sebut mereka jarenin dia kepingin disembuhkan. Nek kepingin disembuhkan berarti penyakit. Nek LGBT diwastani penyakit, mereka nggak mau ngaku neng ngamuk malah. menjalu eh opo? Berarti orang-orang yang caper, cari perhatian. Lo penyakit menjalu eh disembuhkan tapi jarani penyakit orang gelem. Niki niki zaman zaman akhir. Maka walaupun kita teng dusun, mari kita dasari anak kita dengan benteng agama. Kersane kuat pondasinya, kuda kuda kuat mergo napa wis ngerti syariat, ngerti aturan, ngerti hukum. Niki zaman dimana bocah hilang saka pengudange, ucul saka gendongane, saat pantes sakniki nun sewu musibah nggih ujian saka ngarsane Gusti Allah. Bencana nggih takdir saking ngarsane Gusti Allah. Tapi Allah ngendikakan wa nazzala minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah menurunkan air hujan dari langit mubarokan gawa barokah. Tapi wingi ana sing ngucap niki musim udan akeh musibah. Lho ya apa nggih udane gawa musibah? Wong ayate Gusti Allah cetha kok wanazala Zalaminas sama ima amu barokan udan soko langit diturunkan oleh Allah Kinggawa barokah maka bukan hujannya yang gawa musibah ono anjur gempa bumi kita derek bela sungkawa nderek prihatin mugi-mugi saudara kita sing teng Cianjur ditetepaken iman islami dipun paringi tabah sing mantuk teng alam barzah menika kondur dengan husnul khotimah sedone kanti syahid dan mudah-mudahan ditampi amal sedoyo ibadah. Ya. Amin Allahumma. Ning adanya musim hujan kok disebut dadek kayak musibah. Ya maaf. Niku mboten sesuai dengan janji Gusti Allah. Mergo udan kuwi nggawa barokah. Ono banjir bandang, banjir rob, ono musibah. Ternyata bukan karena cuaca ataupun musimnya, tapi zoharol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Kerusakan teng daratan, kerusakan teng laut. Iku kabeh yo mergo opulai menungso kok. Mula teng temanggung onten bahasa akan datang suatu saat disebut nolomongso. Corot cilacap nyala mangsa. Ngapunten yai, guru kula meniko asli saking Gentasari, Kroyat Cilacap. 6 tahun teng boyo, jur 3 tahun teng Cipari cilacak, jur sampe dumugi sedoni pun ngaos kalian Kiai Haji Zurul Anam Pondok Pesantren Leler Banyumas Purwokerto. Tapi bareng piyambakipun pun boten wonten, kula lanjut donton film teng Pondok Pesantren Darussalam Dukwaluh Purwokerto. Ning namung santri kalongan, santri ngalong, alias santri kampret, mung dondon turu kula teng mriku kalian Allah yarham almahfulah Rama Kiai Hariri Sofa saking kali beber wono sapa kula nggih dugi sak tesis sering sowan wonten dalam Pondok Al Amin Pabuaran Kiai kula termasuk Abah Ibnu Mukti saking Melangi Yogyakarta tapi kula dereng nemu kiai ingkang saged betul-betul dampingi kula sehingga akhirnya Gusti Allah paring pirsa putra mantunipun Kiai kula ingkang kula semanten mucale persis kali Kiai kula ingkang rumiyin asmanipun Gus Asrori malah ingkang nerusaken putra mantune menika saking selopam eh, saking Ngadirejo Temanggung teng Darul Mutaki niku sampai sembilan tahun teng selopampang, teng selopampang, sehingga sembilan tahun sak menika ingkang mucal kula walaupun kula ibaratnya wis pernah Donton turu teng pondok tetap yang namanya tiang ceramah niku harus punya guru piyambak. Nek sampai mboten derek kiai, ngaji neku bahaya. Walaupun ibaratnya wis oh, apal ngelotok karena namanya kitab mubalik mubalighah tetap harus punya kiblat neku seorang kiai ingkang sakit bimbing. manten ugi kula sinosok lo ceramah larise ngungkuli romo kiaji Zaid Bastomi. sampai amplope kula lebih larang ketimbang amplope ki Haji Sayyid Bastomi. Ning dongane kula niku mboten mungkin mandi, doane kula mboten dereng mesti saged ampuh. Karena nopo lebih ampuh doane para masayih, maka tidak pernah saya ngaji niku niatan ceramah niku mboten, tapi niat kula adalah derek bibi naungaos teng masyarakat. Pramila ngapunten kula ngaji kali kiai kula, kula menikah saking Temanggung banyak Masya Allah ilmu ingkang kula pundut. Di antaranya kemarin ada kiai ingkang ngendikaaken Kiai Temanggung. Panjenenganipun ngendikaaken bilih akan datang satu saat yang disebut nolomongso. Cuaca yang sudah tidak bisa diprediksi. Padahal niki kan nonton BMKG, Pak. Bu. Halo. Assalamualaikum. Yang tengah sini halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Niki sampai jam 2 sore nggih? Ya Allah, Ibu E kuat? Sampai jam 2 sore kuat? Bapak E sanggup? Oh, Bapak E sanggup, Ibu E kuat. Aku ra melu <laughs> Napsi napsi, muka muka sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma nolo mongso niku cuaca yang tidak bisa diprediksi. Padahal sekarang kan alatnya canggih. Ada BMKG malih. Lah kok ternyata musim wis gak menentu. Cuaca nggak bisa diprediksi. Padahal orang tua kita dahulu ketika nebak musim niku tepat mangsa ketelu ya mangsa ketelu, mangsa kepitu ya mangsa kepitu, mangsa kesanga ya mangsa kesanga dengan tepat prediksinya. Nanging saniki cuaca nggak bisa diprediksi karena ternyata bukan musim yang nyalai kita, tapi kita menungsane sing podo nyalai musim. Bukti nyoto, yang namanya cempe kan kudune nusune karo wedhus. Gitu, Bu? Tak ulang, tak ulang. Bukan musim yang nyalai kita, tapi kita yang nyalai musim. Sampai kudune nusune karo Sa pedet nusune karo sapi, gudel nusune karo kebo, bayi nusune karo Kalau ilmu pasti, bayi niku kan kudune nusune karo ibu eh. Leres tabu. Bu? Ning bukan musim yang nyalai kita, tapi kita sing podo nyalai musim nyatane niki kata bayi malah nusune karo bukan musim yang nyalai kita tapi kita sing nyalai musim Padahal air susu ibu adalah susu terbaik yang dirahmati oleh Gusti Allah untuk sistem kekebalan imunitas seorang bayi. Mulai nggak diimunisasi pun bayi niku masya Allah sehat-sehat. Paling meriang-meriang panas diobati sambetan yo mantum zaman bien. Basak niki bu meriang setitik ngombe obat sirup. Ngombe obat sirup niki nggo segala macam penyakitnya bocah meriang badane panas, sing sumeng, sing rewel diobati namanya obat sirup. Sampai wingi ternyata kita ikut berbelasungkawa, kata bayi kena penyakit ginjal akut yang harus obat sirup niku akhirnya ditarik saking peredaran karena ternyata obat sirup meniko lewat BPOM dipun jelaskan banyak zat kimia yang ternyata tidak baik untuk badan ditarik malik niku obat ingkang bentuknya sirup mereka nyebutnya sirup apa sirup sirup napa sirup sirup. Ini tangga tanggane kula buka poso Senin Kemis nembe ngombe obat sirup terus kejang-kejang jebule kesirupan. Maaf Bu, air susu ibu niku adalah air susu yang terbaik yang dirahmati Gusti Allah. Tapi maaf, Yuk kita bersyukur ada na namanya hak asasi manusia. Tapi banyak seorang ibu hamil ingkang ternyata minta dihargai haknya. Gini koran nusoni anake jarene pertama. Nek nusoni anake kuatir bentuknya berubah. Yang kedua jare orang nusoni anake anora metu. Sing ketelu jare orang nusoni anake maaf. Jarene bayine sing ora gelem ngenyot. Ya piye bayi narep ngenyot wong anu padha mambu mbako. Berarti bukan musim yang nyalai kita, tapi kita sing padha nyalai musim. Bukti nyata wong zaman biyen kan nebak cuaca niku prediksinya tepat. Wong biyen niku nek ndungu yo ya ampuh nyatane dukun bayi anje Mbah Putri subhanallah nganggar wis to rasane iki ya goleki bocah ora ketemu-temu ya subhanallah Omo putu njaluk disangoni kelareng. Sangune keris kadung mangkat ngaji. lakul kering ngone nyangone sebab mau nganggo katok angel tenan singgo. Pisane nganggo katok angel tinggo. Lawang anu katokan bolongan siji nggo siki loro. Pantesan kesrimpung serimpung pae nganggo suara sane ngene iki. Ning jangan salah niku bukti nyata wong jaman biyen umure dawa-dawa. Dowo Mung sekedar nganggo tapi nganggo klambi mbayak kewes ayune luar biasa, Bu. Niki perlu ditelusuri. Kenapa wong biyen kok nebak cuaca tepat? Kenapa wong biyen dongane ampuh? Karena wong biyen gentur tapane. Mangan longan turu longan, mangane dilong seneng poso, turune dilong seneng qiyamul lail, salat tahajud, salat hajat. Sampai tadarus Quran ono ing tengah wengi, wong biyen kurang turune tapi walaupun akeh umpamane kok ndahar buka poso kathah tapi kan direwangi aktivitas gerak wong biyen maring geni maring geni cara basa nggen kula nek teng pawon niku teng geni sami kali mriki wayah enjing ngarep liwet niki kudu kradaan goleti kelari ibu tau pirsa kelari mboten Cara mereka klari niki napa? Belara. Saya, saya, saya, saya, saya. Nek belara, kui daun kelapa sing tesi ijo royo-royo. Janur niku sing warnane tesi kuning. Ayo iya, ngono. Tak ulang, tak ulang. Janur adalah daun kelapa yang masih muda berwarna kuning. Tapi nek blarak daun kelapa sing tesi ijo royo-royo. Tapi kalau klari adalah blarak pun keri, kari, kering warnane coklat. Sing kena geni langsung dipangan karo geni namanya klari. meriki blarak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Cilacap wonge ngapak. Mereka Kiai Projo bahasane rada alus ketimbang wong Cilacap. Ning teng Indonesia ada 720 bahasa. Maka wajib saling menghormati ya wis. Belarak kok diobong. Yura ora metu genine malah metu kukuse. Niku namanya ubles. Terserah jenengan, sing penting ki aku ngomong klari maring geni. Tapi nek belarak niku nggak dibakar. Nek belarak biasanya nggo gawe bleket tepe. Cara mriki? Is ngono karepe angel bosone sampean. Kalau belarak daun kelapa yang masih hijau, janur daun kelapa yang masih muda bentuknya warnane kuning. <clears throat> Tapi nek belarak dipeh utawi garing dengan sendirinya diwastani kelari, Angel, angel ngaji karo wong ngeyel. <laughs> gak apa-apa, gak apa-apa. Akhirnya saya jadi paham dengan bahasa. Dados temriki, entah wis garing, entah masih ijo, nyebutnya yo blarak. Wis karepe lah. Tapi nek godong gedang diwastani klaras. Ngaten nggih, nek daun kelapa yang sudah kering namanya klari. Mriki nyebute blarak wis ngono lah. Kalah aku. Sing arep bayari aku iki sampean. <laughs> Sallu ala Nabi Muhammad. Wong biyen bisane badane ideal langsing jur sehat wayah isuk nikum pun olahraga arep liwet mun kudu bakar blarak teng pawon aku harus menggunakan bahasa yang salah menurut saya <laughs> Ya ora apa-apa bahasane mriki ngaten aku manut di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung bakar blara. <laughs> bakar pelara kene krungu karo tanggane aku ki diguyu mumpuni ceramah ki bahasane salah jane bukan bahasanya yang salah tapi kita menyesuaikan tempatnya Arab liwet datakan maring pawon bakar blarak Berarti kan sedurunge wayah enjing wis kudu padha repek golek kayu. Nggih to? Wong jaman ben arep liwet wis ngetokno keringet, Bu. Jaman seniki kan serba nganggo tunyu. What is a tunyu? Liwet ditunyu. Godok wedan ditunyu. Atus ditunyu. Nggih to? Mangan apa bae siki modele di tunyu ngabari kancane muslimatan tunyu sampai golek jodoh saiki tunyu golek jodoh saniki model tunyu pak langge apa-apa nganggene aplikasi sampai golek bojo mau saniki nonton aplikasi nih Neng golek jodoh nggo nganggo aplikasi, berarti duwe anak-anake di-download. Jamane. Bukan musim yang nyalai kita, tapi kita yang nyalai musim. Serba nganggo cara-cara sing kepenak, tapi akhirnya menungsone podo lali. Wong biyen gentur tapane ahli tirakat, maka sekali dungo, dungone ampuh dukun bayi contone. Dukun bayi, orang orang dokter, orang orang bidan, rumah sakit jarang. Tapi dukun bayi ngerewangi wong persalinan, nek corong gen kulo, dukun bayi kok ninggal sholat, dukun bayi ora ahli zikir, dongane tambar, dongane nggak ampuh, dongane nggak mandi. Tapi nek dukun bayi gentur tapane, ngerewangi wong persalinan, orang ono direwangi dokter, biyen gak ono wong babaran operasi sesar. Betul? Leres? Padahal dukun bayi ini mengucap, Ya Allah, Kisartinah arep babaran. Ngedene rodo angel Kisartinah Ya Allah, muka-muka wasilah doa dinten meniko. Iki sartina diparingi babaran ganti lancar tur gangsar. Al-Fatihah. Biar orang Al-Fatihah mengucap, Al-Fatihah. rokemin, Alhamdulillahi robbil alamin. Arrahmanirrahim. Guyone aja ngece sampean. Uh, walaupun orang daman dulu ngucape ah, rokemin, Wong Bien, dongane ampuh. Dukun bae ngucap Alpateka fatihah Babar, brah, brah, bayi ini lahir waras selamat sehat, mae pun sehat walafiah. padahal mung ditongani Al-Fatihah. Belum mesti Al-Fatihahnya saya kali Al-Fatihah wong bien. lebih ampuh kulo, bukan mesti walaupun pamane lebih fasih kulo. Ibarat begini, tongkatnya Nabi Musa alaihissalam dicepeng oleh Nabi Musa, gimbelah laut rahmate Gusti Allah, mukjizat saking Gusti Allah, langsung lautnya terbelah jadi dua. Karena tirakatnya Nabi Musa di atas rata-rata umumnya manusia nggone tirakat. Tapi walaupun sama-sama tongkatnya Nabi Musa, tapi dipegang oleh mumpuni, jangankan buat belah laut. Ngomentungi ulo mati-mati ulane, Bu. Padahal podo tongkatnya. Tapi keampuhannya itu tergantung saking tirakat masing-masing manusianya. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Gak pasah sama sekali. Gak mandi dipasah. Itu mandi dipasah. Gak mandi dibakar. Gak mandi. orang pasah dibakar. Pasah dia buat cara ini ya? Ah, gak mempan. Cuma mempan. Gak mempan dibakar. Tapi nek mumpuni sing dibakar yo mateng, Bu. Soale apa? Benten teng tirakate. Semanten ugi Al-Fatihahnya kita mungkin lebih fasih ketimbang orang tua kita biar. Tapi nyatane wong biyen namu ucap Al-Fatihah dongane ampuh. Nyatane wong biyen babaran orang ana sing operasi sesar. Karena dukun bayi nih gentur tapane mangan longan turu longan sekali ndonga dongane ampuh. Dukun pening ngucap, nampi babaran patang puluh dino hoja metu omah. Manut patang puluh dino ora metu sekali metu ayune luar biasa. Jangankan tanggane bojone dewe penganti pangling. Dukun bayine ngiso ngerti mana wong sing jujur mana sing ngapusi. Nembe babaran kok mangan sambel ngaku ora. Maaf sing mencret bayine. Kok tetep orang ngaku, maaf nyatane bayine sing ana wijine lombok yuk jajal melebuni sokong ngendi? Ki ampuh wong Bien, iso ngerti mana wong jujur mana yang ngapusi. Sampai-sampai dukun bayi ini ku pinter. Wong Bien kan babaran gak dioperasi, Bu. Gak dijahit. Malah kur dilebok-lebok notok zaman Bien. Babaran wong Bien gak dijahit. Mula nembe babaran batu e si kunir. Betul? Uniknya wong biyen sing dipilih si kunir batu, eh lah sing garing dalan ini. Sing guyu berarti paham. Sing dipilih si kunir batu, eh sing garing dalan bayine ya Allah. Kuwi ampuh wong biyen gone ndonga. Sampai-sampai wong biyen sehat-sehat badane. Wong biyen kana gentur tapane Allah Karim, padahal wong biyen ki mangane geragas, Bu. Kudune wong sing penyakitan wong biyen ora diimunisasi mboten divaksinasi kok. Tapi wong biyen umure dawa-dawa, badane sehat-sehat, kudune sing penyakitan wong biyen. Tapi wong biyen karena gentur tapane maring granat ora wedi, maring Jepang ora wedi, maring penjajah Londo gak wedi. Tapi kita sama senikim pun makmur, jenengan maring emping melinjo malah podo wedi. <laughs> Bulurah langsung nyepengi dengkul. Ya mumpuni namanya zamurat. Harusnya wong penyakitan wong bien karena wong bien mangan yang geragas. Opo bae wong bien doyan kok mangan godong jambu klutuk sing pucuke nom dipangan. Masya Allah, mangan jagung sak janggel-janggele. Pelem tasi pentil, ditul-tul uyah ngamel wong bien. Apa malah keluban wong dina-dina panganane keluban? Pirsa keluban mboten? Urap-urap, Bu. Urap yang dina-dina panganane. Sampai gondong mangkokan celaka celiki dipangan. Cara mereka caklat cikli. Celaka Kremah yo dipangan. Cuman kremah. Cara cilacap kremah. Mriki kremo. Kremo dipangan inti loyek gaplek dipangan sampai mangan jambu kluthuk. Terus ijo royo-royo pentil. Dikletak ora usah mawi dikumbah langsung dikletak doyan wong biyen. Harusnya orang penyakitan ki wong biyen. Tapi nyatane wong biyen umure dawa-dawa. Maca Quran boten ngagem kaca sambung. Melaku mau makin niki Mbak Putih tesi semrintil. Wong dia namu nganggo tape Ibu tahu tapi enggak? Mbak anu cari-cari, cari. Mung blebetan cari nganggo klambi banyak selendangan ayu nih luar biasa. Kenapa? Wong dia langsing-langsing. Eh, sing lemu rasa tersinggung sampean. Oh, usah kecil hati, saya bukan lagi body shaming. Wong lemu, kita ndane kakean pahala. Sing kuru artine ora duwe dosa. Sing penting wong lemu ki ngaku. Wong lemu nga, ngaku, kadang-kadang ngake wong lemu ora ngaku. Jane aku mangane sithik. ning lali karo nyekel HP ngemil, nonton TV ngemil, hajatan malah kesempatan muslimatan ngemil, Eh, muslimatan rutinan ngemil, dibaan ngemil, hadiwan ngemil, dino-dino ngemil. Ngono kuwi nggone ngendika, jan aku mangane sithik. Iki bisane lemu kan gara-gara suntik kabeh. <laughs> Mboten apa napa bulurah aku jadi gak enak. Lali anggar bulurai subur. Subur makmur loh jinawi. Ngapunten nggih Bu Lurah. Jangan tersinggung nggih Bu Lurah. Nanti nanti amplopnya saya bagi dua. Bu Lurah amplope kula isine. Maafkan aku Bu Lurah. <laughs> Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi nyata nih zaman saat niki malah penyakit warna-warna, virus merajalela. Padahal desa kita subur masyarakatnya makmur. Bisa tanam ya bisa tandur. Nandur palawican ya nandur sayur mayur. Nandur kapuk kapas bisa gawe kasur, nandur kacang hijau bisa gawe bubur, wong wedo ayu ayu nganggo bedak nganggo pupur, nandur mbako sing apik digawe rokok, sing ala digawe susur, meniku menungsa sing padha gede syukur, aja dadi menungsa kufur ben dunya akhirat makmur Allahumma. Amin. Zaman biyen zaman bakakung cilik, zamane zaman paceklik, Gili dalane si podo jebrik angger bengi peteng dedet jalaran durung ana lampu listrik. Malah ternyata mangane aris gedang buding gaplek angger keseretan mendelik-mendelik. Anaknya rolas podo pating keringik, hibrane namung sorot jangkrik karo kicik, bajune karung goni tanpa benik, awake gatel kena penyakit gudik. Kuih mburi ngomong ketemu ik ik ik ik, iku perlu diracik. None pantas bayaranku paling larang. Ada bahasa di Cilacap namanya overhead. Hmm, bahasa Cilacap kuwi overhead. Mriki ya ono. Overhead, over niku lebih, head niku kepala. Jadi overhead niku adalah otak mikir di atas rata-rata umumnya otak mikir. Sholat tahajud niku overhead. Kenapa? Karena sing liyane leder turu Ngimpi rambah ping telu istangi turu ngimpi meneh melek malik disambung turu ngimpi meneh sing ning leder turu ngimpi nganti ping telu jenengan sampai jam setengah telu subuh ia mulail sholat hajat sholat hajat ternyata tak tadarus Quran dungo nganti nangis namanya overhead otak mikir di atas umumnya otak mikir Termasuk anak-anak kita di pesantren yang hari ini khotmil Quran niku overhead. Sajane nih mungkin rata-rata umumnya otak mikir usia-usia masih cilik kelas 4 SD durung khotmil Quran. Tapi karena overhead didikan orang tua, otak mampu mikir di atas rata-rata umumnya otak mikir, amongko Gusti Allah maringi dalan kanti gantil Contoh bulurah Seharusnya seorang perempuan yang sibuk ngurusi pegawaian omah, niku nggak mampu bisa jadi pemimpin. Tapi karena Bu Kepala Desa berkibat kepada salah satu hadis kanji Nabi bahwa khairu ummatin nisa nisa ul madinah Geniku seorang perempuan ingkang paling sae menurut kanji Nabi adalah nisa ul madinah wong wedok tang Madinah. Kenapa kok wong wedok Medina menjadi kiblatnya perempuan baik? Karena teng Medina, wong wedok eniku wedi karo Gusti Allah, yang kedua malu kalau nggak cari ilmu. Sehingga bu kepala desa ingin menjadi ibu rumah tangga yang tetap takdim kepada seorang suami, juga bisa menjadi seorang perempuan yang mampu jadi pemimpin. Bukan untuk ngalah-ngalahkan karo wong lanang niku mboten, tapi memberikan semangat, memberikan hiroh kepada seorang perempuan ibu rumah tangga. Bahwa seorang ibu rumah tangga mampu menjadi presiden, mampu bisa menjadi menteri, bahkan bendahara, ngatur keuangan, dan tetap jadi wong buri. Cara cilacap, ono disebut wong buri mbak Yai. Maaf ya, wong buri itu bukan untuk maaf merendahkan derajat martabate wong wedok Neng sehebat apapun ngilmune wong wedok nganti sundul langit, tetap tenggenan kulat Cilacap wong wedok diwastani wong buri. Bukan untuk keterbelakangan mental wong wedok niku mboten, tapi niki adalah satu andap asor seorang kepala rumah tangga bahwa walaupun punya seorang perempuan boten disebut nyonya, boten disebut permaisuri, boten apa mali selir, wegah, tapi wong wedok niku disebut wong buri. Contoh begini. Anu Pak, kerson nderek arisan RT napa mboten nggih? Nggih mangke nggih. Anu Bu Lurah, mangke kula tak musyawarah karo wong buri. Nyebute wong buri, tapi kok tetep dimintai izin. Nikilah yang disebut sehebat apapun wong wedok tetep wong buri. Untuk mendukung namanya karir seorang laki-laki disebutlah wong buri. Ning wong buri niki bukan untuk merendahkan derajat martabate wong wedok. Wong wedok sing pinter golek ngilmu walaupun jenengan tidak bisa menjadi ibu kepala desa seperti Ibu Sri, buatan bisa menjadi Bu sekte seperti Bu Cari, tapi jenengan dados orang seorang ibu yang pinter agamane dalam rangka untuk mendidik dan meneruskan perjuangan seorang suami dengan cara membekali ilmu kali putra nih. Nah, anak-anak kita ini yang di belakang saya ini lagi overhead Otak mikir di atas rata-rata umumnya otak mikir. Umumnya bocah zaman sek, ya, anu umuran sementen niki anak zaman seniki kan balik sekolah wayahe dolan. Lulus dari SMA yo ya kerja nyambut gawe, tapi kepingin golek ilmu walaupun tang pondok ngaji nih mungkin tok dino-dino namanya anak di pesantren sudah tahu hikmatul hukama ne priatin sehingga metu ke pesantren kon nyekel pacul ya bisa, menet wit klopo ya pinter, dandani gendeng bocor ya bisa, masak kecil. Longke di pondok itu sudah disiapkan menjadi manusia-manusia yang mampu beradaptasi terjun di masyarakat. Walaupun ngajinin dino-dino ketemu kitab dinten-dinten, tapi santri dari pondok pesantren adalah sudah dibungkus menjadi manusia-manusia yang siap untuk terjun ke masyarakat. Tepuk tangan dulu dong buat santri. Apa? Dikira sing ngomong ki udu santri, santri niki. Mula santri di pondok niku wis pirsa hikmatul hukama. Ilmu priatin, puasa bilar roh, puasa nyerowot, puasa dalail, puasa senen Kemis biasa Jam setengah telu subuh kok durung tangis gebyuri banyu sak siwur-siwur. Kanggo napa salat tahajud mpun teng pondok diwastani ngilmu priatin teng metu saka pesantren dadi alumni nyalon lurah ya pantes nerusno kuliah ya bisa nyalon DPR luwih mantep mergo bocah teng pesantren pun ngerti ngilmu politik namanya siasatul mulki tahu ngilmu melek keadaan melek teknologi nyalon DPR yo pantes umpamane macul pun yo ora apa metu pesantren jur macul ring sawah pantes jenenge santri tapi nek mung sekolah-sekolah tok lulus tekan sarjana tingkate insinyur, macul yo ora pantes, Bu. Mung sekolah dhuwur nganti tekan insinyur kok. Tapi nek santri macul yo ya pantes no kuliah tekan insinyur yo ya jelas mantep. Santri <laughs> namanya karena sudah tahu hikmatul hukama pirso yang namanya hidup priatin Dia awal-awal pesantren ya ora betah kalau nggak kerasan aku batin ya Allah jebule pesantren rasane kaya ngene. Kok tegel-tegele bapakku nitip nangku ning pondok. Mangan sego sebagi dikrumut bocah rolas. Ki santri apa bebek? Jebule tadi santri rasane kaya iwak gurame. Dino-dino dipakani cacakan kangkung. Pancen bener, Masakan sing paling enak sing alam jagat royo masakan e mae. Aku njaluk ngapura ya Allah aku nek nang omah ora ora manut karo mae, wani karo bapak e Muga-muga makku pakku diparingi sehat panjang umur. Ben ngisuk bali saka pondok iso nyicipi kangkunge mae ya Allah. Dikira mboten namung santri sing nelongso jane bapak ibune ketika anake teng pondok yo nangis, Bu. Ning kan mboten dilairno. Mulai nangis para sholat. Ya Allah, anak kuning pondok iso urip apa ora ya Allah. Eh, lagi neng oma maka kecekola cawet beti disanding-sandingen no. Eh, nang pondok kon ngombahe cawet dhewe. Muga-muga anak kuning pesantren iso ngilmune sing manfaat sing barokah. Barang anake bali saka pondok isine koreng karo gudik tok. The cangkrangan you know. Nggih Bu nggih. sing teng pondok wis padha godheken apa tereng Wis do korengen durung. Nah, niku namanya hikmatul hukama. Lagi ngrasakno priyatine wong golek ngilmu. Dadi Bu, jenenge bocah godheken teng pondok niku wis mes. Wis mes mesti ngejelas niku Namanya bocah ting pesantren. Amongko ah, maaf, kemarin sempat viral. Ini zamannya modern. Anaknya mondok gara-gara ibu e juga mondok. Salah satu ciri-ciri ilmu yang manfaat ketika orang tuanya ngaji, anaknya juga ngaji. Kula ulang, kula ulang, kula ulang. Salah satu ciri-ciri ilmu ingkang manfaat adalah ketika orang tuanya mondok, anaknya juga mondok. Luwi-luwi wong tuane kok gak mondok punya kesadaran anak untuk mondok Lewi berkah ilmu niku. Maka maaf yang namanya wong teng pondok zaman saat niki memang modern. Ning yang namanya pondok khususnya pondok salaf niki loh. Ketika anak kita gudikan korengan, niku salah satu prihatinnya orang golek ngilmu. Ben anak niku ngerti, jebule wong sukses niku kudu prihatin. jenenge wong sukses niku ya kudu rekoso. Lah ternyata wingi diunggah teng salah satu akun yang anaknya mondok teng kene pesantren, anake gudiken di shooting. Bocahe nangis mergo sekujur awak badan kuwi gatelen korengen nganti nanah ngemu banyu nyenyen. Wah pada komentar wong tuane ki didik yo didik tapi yo ngerti kuwi bocah wis ora kuat ning pondok. Kok diterus-terus no Gawa bali bae aja ning pondok, ngucape ngono. Padahal nek bocah ning pondok gudiken wong tuane mboten ikhlas, anak edi digawa bali malah sekeluarga gudiken kabeh. Titeni monggo. Nggih to, Dik? Nek anake ning pondok gudiken wong tuane gak ikhlas, digawa bali malah sekeluarga gudiken kabeh. Cukup disambangi diparingi obat, wis jelas diobati, oh tiar namanya penyakit ya tetap diobati. Tapi salah satu cara obat untuk ngobati bocah gudi kentang pondok adalah dengan cara ikhlas. Niku tok obate ikhlas. Karena setan tidak mampu menembus orang yang punya amal ikhlas. Setan rawani goda. Malah setan benci banget karo ikhlas. Nek ana wong ikhlas mending didoi setan rawani nggudu. Ki wong ikhlas soleh berat ditembus kuwi angel. Mula nek bocah teng pondok nganti gudiken golek ngilmu wong tuane sing ikhlas didongake awake sing sehat, ngilmune sing manfaat, duwe semangat, duwe tetep iman islame, dikuataken mentale. Karena nopo lagi overhead. Bocah teng pondok niku pancen kesel saya. Wis mikir sekolah, mikir ilmu, pokoknya jur mikir ilmu agama nih niku luar biasa maka santri niku masya Allah anak-anak kita sing lagi khotmil Quran buat nama khotam Quran saja makin dilanjut tingkat tenggene pondok mudah-mudahan anak kita sing samin dua niat mondok ataupun lagi golek ilmu dipari ilmu sing manfaat ilmu ingkang barokah sakit mendem jeren junjung tur karo tiang sepuh Allahumma jam pinten jam pinten jam Sewelas. Jam sewelas. Jam sewelas waktu Indonesia ngabean. Tetes setengah bean, kuwi malah jame mundur. tengah bean padha pinter aku sing dipinteri. Jam setengah rolas, Bu. Ngapunten, Mbah Yai. Meriki uh, eh, kan janjine cekapan jam 2 sore. Nun sewu Mbah Yai kula tanglet, mriki nek salat zuhur jam pinten? Setengah telu. Ya Allah. Mbah Yai ngendika, mriki salat zuhur jam setengah 12, Bu. kalau kan mau minggat jam sepuluh Niki wis jam setengah sewelas, eh setengah rolas. Bingung aku diterus diterusno ngenjang teng sirotol mustaqim. ono <laughs> wong nyebrang sirotol mustaqim iku karbatil khotif koyo kilat nyamber wap der langsung tekan suargo sinten kuwi nyebrang sirotol mustaqim buanter koyo kilat nyamber orang-orang yang ketika masjidnya belum azan tapi Anda sudah persiapan wudhu terlebih dahulu nah Nikulah orang-orang yang berhak nyebrang sirotel mustaqim koyok kilat nyamber. Mantep apa mantep? Gitu. Ning Nengono sing kebagian nyebrang sirotel mustaqim numpak pesawat jet pribadi. Princess Syahrini kalah. Princess Syahrini mah pesawatnya dari Indonesia sampai Amerika, dari Amerika balik Ameriki. Tapi orang-orang yang ketika masjidnya azan, jenengan wudhu. Dados gone wudhu barengi masjid azan. Nah, niku nginjang tang serotal mustaqim, Anda nyebrang, antuke nyebrang numpah pesawat jet pribadi. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi kangge wong-wong ketika gone wudhu setelah masjid azan, dados azane rampung. Masjidnya lagi puji-pujian. Nah, Gone nyebrang sirotol mustaqim numpak sepeda ontel. Bane bocor, antene ucul, sadele ilang. Ketagrak, ketegrek, ketagrak, ketegrek. Ya tekan surga tapi kan rada suwe. Bane bocor, rantene ucul, sadele ilang yuk. Repot meneh kuwi sadele ilang. Tapi yo ya tekan tekan swarga mung rada suwe. Ning ngono meneh nyebrang siratal mustaqim karo melayu Kenapa karo mlayu? Karena kebiasaan tinggalan alam dunya, masjid pun iqomah rampung, masjid pun komat nembe wudu. akhirnya akhire ning dunya mlayu nguber jamaah, Tinggal akhirat si Melayu. Tapi ya lumayan, Melayu batin duit tenaga. Ya mung tekan-tekan suhargo. Sing lebih parah nyebrang siratul mustaqim karo ngesot rambutnya dijambak ting malaikat dilarak diseret sedawane nyebrang. Siapa dia? Orang yang ketika sudah mendengar azan tapi tidak ada niatan berwudu dan tidak ada niatan sholat sama sekali. Maka kelak teng akhirat mulai nyebrang siratal mustaqim, diseret, dicambak ting malaikat. Wes saiki milih. <laughs> Meleh, meleh. Jenangan nyebrang serotel mustaqim, arep koyok kilat, arep numpak pesawat, arep numpak sepeda, apa arep numpak sikil? numpak sikil alias melayu, apa arep numpak arep di arep ngesot? Arep ngesot apa arep numpak pesawat? koyok kilat, mumpung setengah rolas ki dirampungi. Loh, cita-citane koyok kilat. kok ngajine rampung jam loro yo enggak sesuai dengan ekspektasi Bu terus niki yo sesuai dengan penyuwunan Anda <laughs> tak niliki jam dhisik oh bener nggih jam setengah rolas lebih Bu terus nombok ngesot ora terus nombokan amplope dikurangi serba salah kula niki sale non sewu uh, kula dua hari belum pulang ke rumah. Berangkat dari pagi kemarin, Kau dalungi si remintang Jepara Rembang. Saking Jeporo kula dugi meriki, uh, e, dugi bayan jam setengah sekawan subuh Kau jor salat subuhin terus tilem. Bar tilem e, kula tilem niku nek bar salat subuh, Bu. Dados si seorang nono urusan rejeki ditotol pitik niku. anane waktu istirahat mung jame semonten akhirnya saking hotel mangkene iki pindah mriki saking mriki kula tersitang kebumen saking kebumen mangkene dalu tengah di cilacap alhamdulillah memang lawa matur kali panitia Bapak Haji Budi Widodo kula minggahe gasik kemawon nggih kula dugi mriku acarane pun dicekapi rumiyin Kersane kula nunggune mboten terlalu kedangon. Nek gasik-gasik nyarep paring ngendi mumpuni, mboten teng pundi-pundi Pak Haji, cuma nek ngaji kawanan kuwi bahaya. Apa mulai kula bocah? Jenenge bocah ngaji kawanan kuwi bahaya. Apa mulai mau bengi kurang turu? Nek bengi kurang turu kan isu rewel, Bu. Ya jelas bocah kula. Durung payu rabi kan bocah. Alhamdulillah niki wau panitia ngesahaken pengajian niki boten terlalu lama. Apa malih Mbah Kiai wau ngendika niki salat zuhur niku jam setengah 12. Mula nek ngajine mulai gasik kan seneng, Bu. Nggih to? Fresh, lajeng tesi semangat, lajeng ngajine dangu nanging yo cekapan boten samping loncok waktune salat zuhur. alhamdulillah. Ya aja gugupan kerasak kresek dume ora kepingin ngeso sampean. Langsung do kerasak kresek jare kuatir seneke ketuker karo kancane. Pengumuman, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Om balik meleh. Nek ana sing anu nekat kondur berarti anu rondo, Bu. Dadi nekat. Dados nun sewu sanget panjenengan teng mriki rumin 2 sampai 3 menit mawon sekedap. Saya juga akan tetap di sini untuk hikmat mengaminkan doa ingkang samangke dipun imami kalian Romo Kiai Romo Kiai Haji Zayid pastomi sumangga. Kangge mimpin doa kersane menika nderek ngalap barokah tabarukan kalian para masayih wonten ing telatah ngabean menika. Kaping sepindah Ibu Kepala Desa matur sembah suwun sudah di dukung kami masyarakat Ngabean matur sembahsun Bapak Haji Budi Widodo selaku ketua panitia dan seluruh keluarga besar wali santri wonten ing telatah ngapian kersa mendidik putra putrine kanti nderek maca Al-Qur'an mugi-mugi dados insan ingkang Al-Qur'ani kita semengkang rawon wonten mriki dipun tetepaken imane ditetepaken islame ditambahi ihsane diparingi sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah yuswa ingkang kangge sango ibadah masyarakat ingkang ahlul jannah pungkasan sakat sakat husnul khatimah amin Allahumma saestu kula suwun 2 sampai 3 menit doa ingkang dipun pimpin Romo Ki Haji Zaid Bastomi uh, sa doa mugi-mugi jan kondur wilujeng widodo mboten wonten alangan satunggalipun menapa saged pinanggih malih wonten ing sanes majelis. Sedaya lepat nyuwun pampunten terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.